Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma anfaqtum min nafaqatin. Wa ma yadhakkaru illa ulul albab lan ora eling. Sopo illa ulul albab kecuali wong sing diane akal. Akal sing diperhitungan sing ora eling kecuali wong sing diperhitungan. Wa ma anfaqtum min nafaqatin wa ma utawa apa wae anfaqtum kang infaqna sira kabeh min nafaqatin saking nafaqah ada itu tulisnya no siro kabeh min zakatin sangi zakat au sedekah tu sedekah. Au nazar tentu nazar siro kabeh min nazarin saking nazar apa Tadi Dadi nakira kalau tadi coro ilmu balagon, nak wonten nakira niku mem takmim umumno. Di au nazar tentu nazar siro kabeh min nazarin saking nazar apa wae. Fawafa itu mongko nuhoni siro nepati siro bi nazar. Fa inna wa mongko satune ku ya lamu iku pirsa sapa Allah ibu ing marfak ini gini ku apapun yang anda infakkan atau kamu nazarkan itu Allah tahu ya tahu menurut mana bolak balik ulama matur teng jenengan gitu. Jadi sirine Quran tahu itu sudah prestasi. pun kalau kita seorang mukmin sekedar Allah tahu itu sudah sangat cukup. Jadi tidak usah berpikir diwales, tidak usah dipikir di ora. Di kadang kita hanya berpikir fa'inna inna ya tapi gini mau kalau bolak balik matur jenengan ilmu nak dirasional lo malah rusak terus teng Mesir nanti wonten tragedi debat kusir eh karo mantu ketika jenengan duit dunya ya wis zakat zakat itu bisa ngurangi pajak tau apa diwali pajak itu bisa ngurangi zakat tau ora sudah ini ilmiah lana zakat gak iso ganggu jadi zakat yudewe ya pajak yudewe ya rak berat pajak sama samonten katai zakat sama samonten katai terus jadi berat akhirnya kados dalam konteks Indonesia saat ini ya kata undang-undang di mana sing iso nunjukno resi zakat sakit ngurangi apa pajak di Indonesia. Tapi secara umum hukum agamanya itu gimana? Terus ketika kita sudah bayar pajak atau sudah bayar zakat itu saling mengurangi apa benar-benar dua kewajiban yang berbeda. Intinya ini Kak Ahmad akhirnya ilmu udah dikering mergo terus diperdebatkan zakat mengurangi pajak atau enggak itu beda dengan model sufi karumanto model sufi kan sederhana kita sodako itu karena terpanggil oleh saran Tuhan oleh syariat ya Allah kita pajak karena terpanggil oleh hukum objektif Wong saya pakai sarana publik kayak jalan raya kayak fasilitas publik ya saya harus bayar itu nyaman mulai bener Nabi at-taqwa nah taqwa ini karena sesuatu yang berangkat dari takwa itu lebih nyaman itu. Kan Rumanto zakat karena terpanggil perintah oh hanya zakat zakat. Pas pajak ya gitu. misalkan pakai fasilitas publik mobilku nih ratan tinggi gak bangun ratan karena nganggur dok itu ya kan bayar pajak itu. Kan nyaman itu. Karena kita tidak merasionalkan. Kalau berasional kan mau bayar zakat untuk bayar pajak, mau bayar pajak bayar zakat. Terus kacau sih. Iya tuh gak sampai detik kiai di pondok Kau cek murah yang kene selawai aku, tapi kontrak bayar piro? Hitunge. <laughs> Kan. Tadi santri ini berhubung sak kamar digoni limo. Kamar model gini nak kontrak selawai aku kan orang limo kudunya bayar lima ewunan kok tetap selawe aku badi banyak, lunda <laughs> ini fair mau, tak kau mas Pur malah demo, nak misalnya kos kosan kerapnya naik malah demo. <laughs> Karena mus nganggo akal itu tuh. Lah saja nih bodoh-bodoh salaf kan gak nganggu akal, sih nganggu rasa. Demi khidmat dalam sebaiknya kos di dalam kan malah tak santri sing malah ya karo rasa kan gak gugat macam-macam kan. Tapi nak sing nganggu rasional terus bodoh iya ini aku itu, tapi kos malah bayar larang. Untung nih bodoh sepuluh ribu lagi kos kamar model ini selama dari santri ini, tapi kan mau sepuluh sepuluh apa sepuluh saya ikut kos model ngene selawe. <laughs> Eh, Nanti saya jalan ajaran ini Quran ngingetin nih rumah tuh, sing buat napa kono, buat nazar nopo Allah bersa wes, gak usah mikir itu pemerintah, supaya nabuhan apa? Ya Allah, gue, gue Allah bersa, wes nyaman. Urusannya langsung be Allah, malah keren. Lapo dan be negoro, be menuso, langsung urusannya atas nama Allah kan malah keren. Zat yang paling besar, paling kuat, paling Ya nama zaman kita sudah kok gue ya, be Allah, gue orang urusan be gue, nyaman kan? Coba sudah kok, ya khawatir tunda-tunda sampai ada ya orang ngerasa apa lawan tadi nganggu fa'in ya wa ma li dzalimina min ansor lan ora ana sangka wong dzalim min ansor yen te wong sing nulung wong dzalim ora ana sing iso nulung intub tu ya malah dari Quran sing ngeten iki dadi sudah, sedekah berbakas wong dzalim ora ana sing nulung kok intine wong zakat ora zakat itu oleh menurut artine pesan morale ora zakat berarti napa dzalim kebakasannya wong sing zakat apa kerso terus wong dolim ora ana sing nulungi maksudnya wong sing ora zakat ora ana sing iso nulungi mulane tafsir Imam Suyuti dolim biman zakat lan mau zakat lan nazir lan mau nazar au biwatil infak atau kelan meletakkan infak fi wiri mahalihi min ma'asillah ya mau kon zakat mau abad delok inul gelem kon zakat abad delok konser apa? gelem jadi nyen repot wong zaman akhirnya nyen repot zakat abad tuku tiket konser gak, gak abad jadi gua wow, sewantri gua kos neng pondok diberitain nama mas Burun. bareng ono konser gak diberitain <laughs> gak kasus dah. Ya udah beres dah Jadi Ya iku jenenge apa? Au biwatil fak biwairi mahalihi min maasilah. Jadi meletakkan infak justru gak pada tempatnya. Intuk tu lamun ngetokno sira kabeh sedekah ing pira-pira sedekah fani imahi. Monggo te bagus-bagus e sedekah iya ya sedekah. Sedekah mbok ketokno ya ape. Mergo iso dadi pelajaran wa intuhuha lamun nyamar sira ing sedekah itu eh, siruha tegese nyamar sira ing sedekah wa tutuha lan ngekekno sira ing sedekah al fuqara bahwa wa khairul lakum ya apik dadi mbok ketokno ya apik mbok gesir ya apik wa yukafiru lan iso ngudur apa ikilah wa yukafiru angkum min sayatikum wa yukafiru lan iso ngudur apa maju kira menas sedekah apa maju kira minas sedekah angkum sangi sira kabeh min sayatikum sangi ala-ala sira kabeh sedekah iso itu dosa Wawa uti Allah ma tak malu na yuko birun ku birso Laisa ora ana iku alai wajib ngatas sira Muhammad Apa udah ngeke hidayat manusa kowe ora wajib ngeke hidayat manusa Ayin nas tegese ora wajib nundukna manusa ilat dukhul fil Islam kowe ora wajib maksa wong mlebu ning Islam Inna ma'alika ngatasi wajib ngatasi siro al-balagu te nyampe no Si wajib mau nyampe no Walakin nabu hadabun ite awawi yahdi mayasa anujuna sopoh maning wong yasa wa mau tau apa itu fiku kang ning siro sira kabeh khairin sanging dunyo, ai malih heksi bondo yo fali anfusiku monggo iku demi awakmu dhewe Tiko kowe infak aja sok pahlawan ko iku yo nggo sanggung nak mati wa ma fiku ora ilab tibu wajilalan ora ning fakna sira kabeh kecuali golek iridani Allah wa ma tau apa itu fiku kang ning fakna sira kabeh khairin sanging sesuatu khairin wa ai malin wa kan tafsir wa ma fiku minu khairin ai malin iki dhuwit dunyo Iwa famoko den tuhoni sok apa ma ilai kumairing siro kabeh Wa antum khaliti siro kabeh wila tuzlamu ngeratin ngani kaya siro kabeh Lil fukara alladina usiru fisabilillah Melani niki jadi ngaji ini wampun nganggo rasional jadi ngaji nganggo rasa bukan nganggo rasional ngoten niku diwajib no zakat dibakas sampai pak pajak zakat di pajak ku hukumnya piye terus kok ketika santri diwajib no bayar sehariah ini so ngilangi adat salam template tau ora <laughs> jadi teng Gontor pernah jadi perdebatan ketika pondok wajib SPP ku kiai ini diharam salam tembak tau nah, sebagian kiai ini haram gue khawatir antuk loro-loro ganti wajib nafas itu antuk hukum macet salam apa Tembak. soalnya sing nih, yo tetap boleh. jadi wajib yo dia menaik salam templek dia menaik yo antuk loro soalnya kiai sing bersih gak nah soalnya adat SPP nih haram salam tembak. Gak wonten banyak sebagian nggih ngontrak wonten Kalau tapi boten turun. Gue ngerasa untuk bayaran nggih bodoh. Sing bener tiwa alam artine intinya kok ilmu nak wis dirasional wis didebak. Intine kok ngoten ilmu nak sebuah rasional loh. Jadi Debat. orang jadi orang jadi pak itu yang apa malah jadi debat. Lil di nak usiru visa bilah. Lil fukara itu ketua wong sing fakir. Jadi zakat atau sedekah kanggo fakir. fakir dina rupane wong akeh usiro kang den kekang sapa Allah dina fisabilillah. jadi orang-orang yang terhalangi fisabilillah. sabilillah niki ayat niki sing kepengin kula terangno tenanan teng jenengan niki terutama wonten Mazmur wonten kanca-kanca sing mahfud bareng niki waos nggih sithik-sithik men niki ayat Quran nggih Kang Fatin waca sithik-sithik sedekah atau zakat kula baleni malih sedekah atau zakat itu tempatnya lil fukor kanggo wong fakir wong fakir wong melarat sing ra iso mangan atau kangilan mangan tapi disifati alladzina Visa fisabilillah mereka sing terhalangi fisabilillah ing dalam jihad ning jalane Allah Lais tadi una durban fil ardi sing ora iso puasa durban ing lelakon safaron fil ardi. Nggih Niki kula ulang nggih, tapi ampun ampun nanti. ati. Artosipun kula terangno tapi jel lebokno nanti. Jadi tempat sodako sing bener itu bagi mereka yang karena tidak punya uang terhalang visabilillah. Kembali ini malah ini. Sodako yang baik atau saudara yang karuan disarankan Allah itu untuk mereka yang fakir yang terhalang bisa visabilillah ya karena nggak punya uang karena nggak punya mal artinya nggak tenang kang kang ibu masbur gitu ini kan misalnya ada kelompok orang fakir Iya loh Mustafa Dilo ya kelompok orang fakir A kelompok orang fakir A, kelompok orang fakir B, C. Misalnya ini kekayaannya sama, fakir semua, ini semua di bawah garis kemiskinan. Tapi orang fakir selalu menyisakan karakter pribadi. Jadi misalnya A itu tipikal soleh dan ingin jihad, tapi tidak bisa jihad karena fakir. B tipikal orang fakir tapi umpama sugela, itu ya pasif nih agama, karena mental dasarnya sudah pasif terhadap agama. Terus pasif terhadap agama, dia pasif terhadap hukum sosial. Kadang orang terus melarat, ganti sosial lah C wis melarat BTS wis melarat ning kali adem bagaimana nyopet nah jadi Quran gegar sodako itu nenggo ini uang melarat sing usiru visabilillah yang mereka terhalangi visabilillah jadi mentalnya sudah visabilillah cuma terhalangi karena tidak punya uang iki sing sodako sing mujma'aleh cara Allah bener paham kang Mas Borgi, Jadi lil Allah di nak usiru bilang Berarti dia sudah punya mental bisa fisabilillah. Cuma uh, siru terhalangi karena karena keadaan. Kalau nanti Mas Borgi ini kisahnya tahu, kalau di dikonco melarat, saking melarate nanti dari kalau tiga tahun negeri. Bapak ibu dan gadah, bu eh nata tanah Gus, kalau nu melarat di santri di solo, dungo mustajab, kepingin kalau di duit kok gak tau keturutan dia nganti sanggup melarat, terus kalau jawab ngerti ini lho melarat tuh kadang ngelek terutama melarati santri kok kue maksudnya seperti kadang saat kita melarat mas Bro agama ini nomor dua jadi misalnya kita dungo duit duit untuk dungo kepengen suka tapi kita ada berdoa gini misalnya ya Allah saya ini sudah miskin jadikanlah teladan bahwa orang miskin pun bisa mencintai engkau orang miskin pun bisa berjihad ilaika Nanti malah nanti ngono ya kok sahabat. Kalau sahabat dulu kan gitu, orang-orang miskin datang ya Rasulullah. Saya tidak pernah minta engkau, karena saya tahu Rasulullah tidak orang kaya. Tapi kali ini karena ada per, ada jihad dan harus punya panah, punya pedang, lo buat di panah dia pedang lo jaluk ya Rasul. Tapi mereka nggak jaluk sing beras gue mangan utawa. Jadi beda sih kan, kan. Alfarku bayi. Mungkin sampai dulu tinggal di surat obat ya. Nah, mereka minta Rasulullah peralatan jihad jihad mau nah, nah perang saya ikan ekstrim itu <laughs> dalam bahasa kan jihad mau lebih netral peralatan jihad apa yang mengharap model saat ini, kalau mau dereng mangan anak kalau gambak lorong mah lu kita tetap sakit kita ingin sudah marah jangan salah paham kita tetap sakit tapi yang perlu sampean pikir podo-podo saake podo-podo kita meletakkan sodakot gelil fukoro di usiru visabilillah jadi ada unsur visabilillah Padahal sampean lucu rumah Romanto. Misalnya sampean punya ya Kang Mas Pur misalnya. Saya lele Mas Pur kan terlibat nih TK apa terlibat. Kue nek ketemu uang melarat tipikalnya pasif. itu dikek langsung mikir dikek mangan. Gue dikek sudah kok langsung mikirnya gue dadani omae gue tuku Nah zaman Nabi kan enggak orang datang ya Rasulullah saya ini ingin sholat tapi saya tidak bisa karena batu sholat melaju mulai kenapa kamu setelah sholat kok lari pulang ya Rasulullah saya hanya punya pakaian satu setiap kali kulo jagoan ke masjid ujung kulo jauh udah tunggu maaf lo kan karena cerita cerita artinya mau menyodorkan permintaan pada nabi kalau kaitannya bisa bi bisa bilillah tolong saya beri baju untuk sholat beri saya peralatan untuk jihad Iku sampai tengene surat apa wonten nek teman wala alal ladina idza ma atau kali tahmilakum qul tala ajidu ma ahmilukum aleh tawallu wa ayunuhum tafidu minad dam ikhazanan alla ajidu mayun fikun ya Rasulullah saya ini ingin jihad tapi tidak punya pedang, tidak punya peralatan. Nabi Mbak melarat, lagu yuran ya duwe. Iku nangis, nangis karena tidak bisa dari anak Nabi Iya. Terus ini kan buatan, sampean melarat, tangis rantuk duit. Mau ramangan serung di, mau <laughs> kucir rantuk duit. Artinya gini ya, sudah melarat tadun nafsi cara bahasa ini malah simpel menek bos melarat tadun nafsi ya malah simpel menek cara bahasa sufi bos kiri adu roti demi weteng malah elek malah loro cara sufi malah praktis orang yang vonis artinya kan kita sudah melibatkan Allah amrun sama wiyun wis ngono demi weteng malah ana cara sufi ala ala wong donga iku demi weteng kan mergo wis nglibatno sama wiyun rupane Allah dibeli urusan weteng malah ana meneh kan cara lagi kan sufi malah ekstrem menang nah artinya kita kepingin dah sudah kaya ABC dan sampai tangkap berarti Islam anti sosial karena saya tipikal UTS urutannya ngeten karo mantoy yang A kita sudah koi karena til Paham Mas Bur? Yang C misalnya masih punya mental buruk tidak ya, sebab ini kudune urusannya dablek C mengarahkan dia bahwa hidup itu ilau. Ya iki sing kudune ora bakal sudah kok C ingatkan dulu. Kau ibu keliru, boleh boleh lewat itu gitu. Artinya diingatkan sing kaitane ilau dulu gitu. Kan sama sudah kok ya rugi ya? Lagi gitu Mas Bur. sama sudah kok rugi Dari Dari sodako Anda malah dia iso beli alat pengaman, malah pede yang ini saya. Apa lorong sampean malah. Enggak malah membantu sistem sekarang kan gitu. WTA e itu hanya ditolong diberi uang supaya aman saat berhubungan seks. Jadi akhirnya dua gue alat kontrasepsi gue apa? Eh, intinya gue pengamanan. Orang kok gue ninggal zino. Emang sudah kok iki malah gue Matur nuwun Pak Mustafa, kalau ini ini nggak tengah ngaji kontrasepsi, saya ngaji malah aman, <laughs> malah orang sampai. Ah ini sudah kayak sampean malah tiga gitu gitu. Namun ini kita kudu dieling-eling ayat. Jadi kita tetap ingin sodako pada siapa saja. Tapi andekan sama-sama dalam jumlah tertentu, itu tetap wonten sifatnya sodako lil fukoro. Tapi Allah nausiru usiru fisabilillah. Kalau baca sarah. Jadi orang-orang yang punya mental ingin jihad. Jadi misalnya kita tahu lah mental dasarnya Mas Pur misalnya ingin menghidupkan TK, mental dasarnya Mas Ba ingin menghidupkan ngaji, mental dasarnya Mas Romanto ingin ngurip-ngurip Islam. Terus nggak nggak bisa semua karena terhalangi Misalnya Ahmadun kita tahu minta dasarnya ingin mengembangkan Islam terus terhalang karena nggak punya uang. Bodoh-bodoh sudah kau itu dialokasikan yang begini itu. Kan wonten tuh Kang Romanto ya masuk Islam santri tapi tipikal uangnya itu di duit mikir awal edw Misal ibadah lah milih haji. Jadi ketika di duit kan milih ibadah yang sifatnya pribadi. Kan wonten tipikal-tipikal begitu. Kan repot terus itu ya kan wonten karo rumah tangga. misalnya tipikal orang Islam wis melarat misalnya di duit rong atus ripis dia mikirin kok tak gue tuku rokok gue tuku ngombe gue kok ya orang kepikir beres jenenge kayak dalam masjid saya ketripis tas satu ribis. yo akhirnya nanti mati melarat ratus sedekah itu tuh harus melarat atau apa sudah padahal dia bisa gitu lah kan punya lima ratus ripis kan terpisah misalnya dia nih oke ya Allah satu ribis ke masjid ini hak buka yang satu ribis untuk saya yang satu ribis untuk anak saya jadi jelas masih masih mendialkan diri dengan Allah mulane tetep ana acara tani tadi fukorok sing allah alladzina bisa fisabilillah eh habasu anfusam al jihad tegese terhalangi alal jihad nazalat fi ahli sufa, ayat ini diturunkan yang ahli sufa, ini gue sahabat golongan Abu Hurairah JS wahum arba umi atin minal muhajirin 400 minal muhajirin kursi itu diperuntukkan kalau saya kursi itu diperuntukkan sopo atumi aten li ta'allumil Qur'an krono belajar Qur'an wal khurus lan metu ma'asaro ya sepertane biro-biro pasukan perang paham ya? jadi sodako itu pada orang bukoro yang itu tadi mendedikasikan diri mempersiapkan diri visa di, ya sabu nyongko gum eng fukoro sopo al jahilu wong budu agnya hal suge nah afuf krono saking wikine li afufi manis soal batarki Ta'rifuhum mengerti siro humeng fukor Bisima hum kelawan alamat-alamati fukor alunaru alunaro do jaluk sopo fukor anasa saya musuh ilhapan hale tenanan Orang jaluk karing ngungseng Toro ki kuno mana nih ngungseng Wa mau teo po itu bukan ngifakno siro kabe minu khairin sayang apian. Fa'in lau kamu kesatan dakwa bi kelawan ma iku alimun iku birso Yus birso tok cukup Wong Islam kudu dia bahwa apa pirsa tok cukup Paham ya? Jadi menyangkut sodako itu kita tetap ingin sodako pada siapa saja juga kita ingin berbuat baik pada pihak siapa saja ya, tapi untuk urutannya itu berbuat baik pada orang nakal ya kita peringatkan untuk tidak nakal gitu. ojo kok di coba aduk akhirnya semua fasilitas tinggu semuanya repot zaman akhir sekacau kan? yang eh, ngilangi a itu ora kok terus wong ninggal jalan keluar ganggu pengaman itu jadi beda Ayo betul ada ya Rumanto. Misalnya A itu coro terminologi agama anggap aja asap kofrisen. Nah, tapi orang-orang publik nggak mau nanya model tentang media masa karena sek tidak aman. Jadi rumusnya orang kok ninggal zina ini tapi nganggu pengaman. Ah, repot. Bang, bodoh. Ketika mereka miskin, rumus dasare iku ngalokasekno dana sosial diukir-ukir demo dana sosial kudu turun. Tapi ketika miskin mereka ngamen. Wes ngono jaluk-jaluk. Artinya iku lah Mas Bro, ndak punya malakah satu karakter yang baik kalau miskin itu ya kerja. Misalnya tidak dapat kerjaan ya latihan hidup iman tidak berbiaya tinggi. Enggak, itu tambah miskin itu tambah biaya tinggi, mereka rokok anaknya men ngelamun aja bingung, terus nyabuk jadi kita ini bangsa yang susah pak paham karmato jadi tambah miskin tambah biaya tinggi Wong nak wis mapan malah gak biaya tinggi, mergo gak nyabu, gak jagungan, gak amin rokokan. Tapi neng Indonesia tambah miskin biaya tinggi loh. Jadi sampean bingung loh, biaya orang miskin Indonesia kayak harus merata. Jajal pak. Tambah miskin biaya hidup tinggi, malah jagungan terus. Tapi orang santai sing melarat melarat, amin jagungan terus, masaan terus, rokokan terus, sing soleh padahal. Iki sing tipi wong soleh, tambah melarat tak tambah boros. Gak amin rokokan naik, amin jagungan naik men bu babe wong bobo iki yang santri padahal sing ngabangan tambah melarat tambah biaya itu tinggi saya kebutuhan nyabu kebutuhan Bodanan tapi dintek non biaya miskin model Indonesia Afrika ngeluh. Mereka ternyata biaya hidupnya kenapa? Tinggi dari hari zaman kali tinggi. Amalannya Allah memperingatkan fukorok yang perlu diperhatikan orang-orang sing awalnya dua mental bisa bi lillah jadi jelas ada aturan Alladzina rumanu akeh yunfiku an infakno sapa infakno amwalakum bilail ing bila inggal waktu bingi wanda siron khali rahasia wa niatan falagum ajru minta rabbi malah khaufun alaihim wala hum yahzanun falakum mongko iku mana jurum tega jarani man inta rabbi malah khaufun alaihim ora walau wedi wala hum susah bor ganti pasal sani saya pasal tentang ekonomi Allah alladzina yakuluna riba utai wong sing mangan riba eh yak hudu naku bawa asiyada film amalan tegese ngalap riba lawan ditambahi layaku munai ku rapor tujuh meneng sopo aladina iku hita, wong semangan riba ora raiso ngadek minggu burihim illa kiaman kecuali ngadek kama yaku muladi kaya oleh ngadeg sopo di wong ya takhabbatu ingkang engkang ing ingman, yusri uhu sing ngelindih ingman. man asetanu setan lemasi krono kejinan di wong sing mangan riba iku sok kan tangi kok kuburan koyo wong kau koyo wong kena kerasukan jin tapi kok wong telmi koyo wong terbelakang mentale nah cara bahasa saya saiki wong terbelakang mentale jadi tangi kok kubur ku hakok oh, koyo wong terbelakang mentale kena jin Lali kau teh mengkono mengkono tangi koyo jin tangi koyo wong terbelakang bi anakku eh bisa bagi anakku kol inamal beumi riba dagangan itu dekat riba itu Jawa sing dalam menang kedagangan ya boleh badi riba ya boleh badi jadi cara pikirannya wong nakal dagangan ya bodoh be riba riba ya boleh badi dagangan ya boleh badi jadi kadang tadi wong nakal itu ya kadang cerdas jadi zaman nabi itu <laughs> ya mulane sampai no jangan wong nakal kalau menyangkut kiai politik ayo kiai kiai itu boleh politik ya boleh duit lah pengen ini dadu togel boleh dua podo. Dadi nak itu ngoten saja foto kabeh. Repot. Dadi mulai dhisik wong nakal ya pinter. Dan mulai riyen wong nakal ya pinter. Kadang yang ngerti jamek, artinya pemersatu masalah ngertos. Ya mau mudah kan boleh ya apa? Boleh badi. Lah aku riba ya boleh apa? Badi foto, foto boleh ziadai. Artinya wong nakal ya iso cerdas, kan repot. Ini kalau kalau cerita tentang jenengan, jadi nak nuruti akal, kok agama rusak. kalau cerita tentang jenengan, kalau nanti itu yang Gus Abdul Sufuf sok nah, di sok awal. Angon masjid Indonesia keliru, <laughs> tapi keliru. Masjid memanjang akhirnya sok dua tiga, mau kon gawe selatan utara. Jadi ben sok awal kabar ya, agama diakal. Ya, orang-orang agama isu ya, agama padahal wa halalan ngalal sapa wa wa ta'ala al bi'a ing be wa haram alan ngaram sapa arif ta riba wa ngalal be ngaram riba faman mongko disabani wong jaat teko iman apa mau itu den apa nasihat Mirok sangi pangeran iman fantah mongko nurut intiha leren sapa man falaku mongko iku tetep diman mau perkara salah pakang musliman sapa apa mah wa amru te urusane man ilapo dadi wong sing dinasehati Allah fantah mongko leren iku urusane kanggo apa artine urusane sing dhisik-dhisik falahu mongko iku kedue iman mau te perkara salah kang sliwat mau to niki lho niki niku nganggo bahasa fikih kula baleni malih ya ngaji be matur atau ngaji tareh paman jauh mau itu idotun sopo wonge teko ing mana apa mau tuh nasihat mirobi fantah mongko nurut hak lereng falahu mongko kau ketep kediman mau te perkara salafa kang wis ngutangno sapa man qoblan nahi ela starid dumin di falahu masalafa qoblan nahi ela starid dumin jadi ingatan guys sebagian fasir ingatan nih jadi misalnya ingatan nih kalau tidak satu juta ngutangi kang madun saya punya tradisi jahiliyah jadi ribal Islam itu kan rian zaman jahiliyah kan menerima bahkan saya tabas mawon ngelakoni nopo berapa gak Romanto? Jadi saya tabas itu pamane Rasulullah itu terkenal rentenir. Jadi nak utang satu juta, sampai madun satu bulan gak disaur, jadi satu juta satu. Nah, dua bulan satu juta rongatus begitu. Itu ketika saya tobat, itu tetap punya hak ruusu amalikum. Wa intubtum falakum ruusu amalikum. Jadi ketika saya tobat itu tetap punya hak tagen yang madun satu juta. Orang kok terus gagal total betul tapi ribanya tetap haram tapi ke, saya punya hak itu jenis falaku masalah ketika aku tobat tentang riba itu tetap duit hak apa sing tak utang nomah Jadi salah faham mendingan gue bahasa fakir Islam nah, sama ngaji fakir ya kita salah kan tidak Kita Kita utang ya sama nak tentang takrib kita bus salah salah artinya utang orang orang ulama salam betul ulama kuno betul salah pun atau fakir artinya apa utang Mulane kaji Nabi pas pidato nih khutbatul wada kan ngendikan kullu amrul jahiliyati tahta kodamai ya gugur Semua tradisi jahiliyah itu tak gugur no. Termasuk gugur no. wa apa riban atau fil Islam riban Abbas. Pidato Nabi Nih haji wada kan wa apa riban atau fil Islam riban Abbas. riba sing tak batal fil Islam pertama sing tak batal ini saya tak padahal pamane dewi jadi tradisi rentenir harus dihentikan dan tradisi ini paman saya sing rentenir juga harus dihentikan tiga ya wa awal riban atau fil Islam ribal akdas jadi rian tegas jadi nak rian gue sakit nih gue kamu sofa ya. hukum ditegaskan tapi orang tetap darah ini ramah ya karena orang itu yakin itu atas nama Allah atas nama pribadi nak rian sakit misalnya jenah di paman rentenir sampai ngeloro itu orang yakin itu amruwah orang kok nganti wong ini Mustafa kerang itu udah jadi nabi dulu gitu dengan pamannya juga tegas wow lu riban atau bisa berbal abbas tapi ya karena hukum dia tidak menyinggung ya memang dia karena hukum beliau karena hukum nah saat ini kan buatan hukum tuh bolak balik bihadun nafsi bolak balik ambek kepentingan kalau itu yang nanti saya kira iso jawab saya sering foto ya, ditanya orang sekarang di era modern kan setiap PT itu dua strategi safety net dana pengaman sosial jadi misalnya kados sampurna kados gudang garam garam mantan itu memang ada dana untuk kiai setempat sebenarnya ada hanya untuk kiai untuk tokoh setempat biar nggak ada demo nggak ada kerusakan jadi kasus jarum ya tetap nyumbang pondok masjid meskipun ya nyumbang gereja ya nyumbang penguju memang itu dialokasikan supaya safety net ke ya, dana pengaman sosial begitu juga sampurna dan kasus privat ngebayar ide untuk untuk nah kalau tanggal tiba tiang-tiang nah termasuk yang tanya saya termasuk yang sering diberi uang sampurna di dia itu di komunitas Kiai Pasuruan kebetulan sering dapat uang dari Sampurna di Sampurna. wakil hukumnya itu Wah, terus ngoten niku pun masalah tidak ndak sampean terima atau itu sudah dialokasikan untuk tokoh setempat. dan mendapatkan tidak hanya kiai gereja ya dapat, muslim ya dapat, kemudian ya untuk Mbok tompo sampean nurani ya protes. Karena kebetulan punya perusahaan itu rata-rata kan kufar. Dan konsekuensi psikologis dari nerima gak terus sungkan. Jadi wong nopo duit nanti dingkon disungkan Mungkin ya, salami template setengah juta, ora lali nganti mati. Mungkin biasanya dua mau sewu. Salami template satu juta, emang lali biar. Jadi akhirnya kiai ini lebih sopan dibanding Cina. Oke, ya konsekuensi satu juta dengan mantu. Cina ini runtak kok kiai ini tak kok sih, <laughs> kalah. Enggak, jelas kalah. Kamu ada kemarin demo di kediri, sebenarnya kiai demo udah garang ngomong deh aman tak kok hukum itu bisa menjawab harus ya. masalah istihad ya aku rumah nyata artinya itu harus diambil langkah itu harus jangan ambil sampai kebetulan kiai seputar dagaram terus seputar jarum pulau menangi kak Romanto rame-rame nerian fatwa nih Mbah si A, si B gak boleh jumatan masjid alun-alun jarum mereka masjid alun-alun disumbang jarum mau itu sensitif kan pulau menangi artinya kayak cilik kalau nggak sensitif saat ini buatan sensitif bodoh kafir bodoh Islam raro seorang orang saja sebab kafir dong presiden kafir PDI orang urusan saat ini ya saya guys sampai gak orang sensitif saya ini ulah menangis cilik ulah pasangan ini kudus nah sampean cara sampean bi nah ono kejadian malah jahat <laughs> malah elemen, malah mengajukan ya artinya eh, eh, eh, artinya nggak gitu, jadi tidak masalah istihad dia itu banyak repot eh pokoknya sampai ngukur orang hati nafsi tau ora kalau nanti ya, ketemu profesor ketemu tiang-tiang pinter kayak money laundering uang yang dicucikan itu ibu lah penguasa itu militer militer jenderal jenderal makanya banyak disinyalir pondok tertentu atau lembaga tertentu yang dekat dengan jenderal itu uangnya banyak itu buatin sakit diaudit nggak Romanto memang itu money laundry uang yang tarik tapi nggak nggak diaudit nggak ada datanya uang yang dimusnahkan aja guys Cina gitu jenderal gitu tokoh-tokoh tertentu yang tuh kampus gue atas itu nah, itu kalau nggak kita terima kebetulan yang terima itu kampus kafir atau tempat masih aja ya repot tenang ditompo kita ngerti mani landring sama uang perjudian uang togel dan sebagainya jadi ibu nggak Mustafa. Jadi masalah-masalah dia, ya aku gak ono bari milki ya, kiamat. Wis dok wonten iku repot. Gale kalau dikonco dagang warung lele. Ini kisah nyata. Anaknya mau di Anwar. keluarganya Mas Goril. Kakaknya dok sering nyangon di pulau, Aku orang Jakarta sangat di 200 saya. Dia cerita. pulau niku gue, Gus. Gus paling tak hormati jenengan. Pulau ape tangkut jujur. pulau ini warung marung lele nih gue nih jembatan 5 jadi kawasan jembatan 5 jembatan 5 Jakarta ini ke sekiranya kobungan jadi dekat Grogol intinya kok agar jam luruh bumi Semarang gue sudah TSKP aku orang sakit kayak gue TN jadi duit aku ya dagangan lele sing dipangan juga lele dibayar duit tapi aku orang awang gue TN hukumnya oh, biasa <laughs> Luka ini artinya kalau namun cerita jadi pada level real antara hukum tengkita, kita ambek sing ada kenyataan Misalnya sampai roti tenan, BTS itu rotimu ya, betul ya. Lagi semuanya ngoten niku. Lah iku dene Bos. memang BTS tuh kalau jam 2 malam kebetulan keliarannya di kawasan itu. Dene ora takib, Artinya ora dona, nah dona so, paling ora. Umur paling ora ora iso ora tenang. Iya, iya, iya. Terus hukumnya dia, lah kadang kiai itu beda hukumnya haram. Nah masing kalau sangat jenengan <laughs> kan gak adil, kadang kiai itu nakalan. Ini haram <laughs> iya, lah dibikin. Mana di tangan halal. Nah ini kalau cerita mulai kalau sering matur tiran, kalau nih mau ngalim paling gak pede. Mereka kadung roh lapangan, nah ngalim roh lapangan pede pede kan hukum haram. Kalau kalau cerai so merem, jadi kayak so pede, pakai hukum. Nah, jadi kira hukumnya, kalau mau ngalim sering mau cepet Tapi tapi ya, yang hukumnya biar bener. Sing kok kocok, yang ngerti uripe kocok pulau kacun lele, gak lele mati tenang. Ya dia ini orang tenang, sing brojo bete ya, orang tenang, orang jari. Mbobok. Malah ya. ini penting zakat, ini penting zakat, istighfar penting. Gue banyak hal-hal yang nggak bisa diikhtiari secara baik. Paham gitu? Jadi zakat itu wajib cara kalau orang terima karena apa banyak hal yang nggak bisa diikhtiari secara baik gitu. Tidak ini ikhtiar pun nggak nggak bisa. Nah, sesuai nak hukumnya haram haram kabeh. Bakul benges sak haram. Karena dengan lipstik daya tariknya malah menarik. Padahal dengan menarik tambah zino. Terus aku ngomong sama santri suwe-suwe sego ya haram. Mergo wong nemes ora iso zino. <laughs> Dadi gara-gara mangan. Lah mau terus-terus malah rusak kabeh. Lho ki mboten. uang ra mangan ora iso. Kelaparan kok ape. Lah kok haram kabeh itu terus terus nah Mengani saya istighfar mana mengulangi bener Robi ada ya urep sebagai pangeran untuk hudu itu istighfar ya. Karena banyak hal yang meskipun kita ikhtiar baik itu tetap nggak baik. Ya contoh kayak hal gitu. Nah, ini malah nih kalau mau materi ini kayak ngaji ala mengalim. Jadi setengah setengah aja logika istihad. Tapi sama aja takut cara jiran kira rasa takut. Nah soalnya ini hukum terbuka. Jadi di dianalisis secara terbuka kan. Sampai dia lagi langsung ya apa, Jadi harus sampai atau <laughs> kanca kula. ini langsung gak apa nggih. kulo nu dhek kanca kisahnya kisah nyata di SMS. Aku ikut aja kawin uripku ngene ngene ngene ngene padahal dene kiai jawabe kanca kula tak anget. Kiai kok ngeluh be manusa. Kiai ngeluh be apa? <laughs> kulo gak cocok. kulo saat ini gak kira ana kiai rumah Romanto kan ya kiai, Mustofa kiai. Tak gue jurus terang. kiai ngeluh be manusa. Kiai be Allah. jadi nek nak umat lapor kiai, kiai ne sini apa keren ah bener ah nih tanganan kok bener ya cocok ya Ini tangguh tenan, ini kisah nyata, ini kocok pulau, cerita pulau Gus ini kulo cerita kulo ngaten-ngaten beribe, tak esek minta jawab, kiai kok ngeluh ambil uang. kiai ngeluh ambil uang Tangan dia pinter, tangguh tenan Jadi kulo saat ini pede ya Romanto, ngerono tamu kulo Terus kiai siapa lapor kulo kulo kawin gue di hmm, lapor ke manusia, ambek Allah <laughs> Menang, ya, Eh, cocok kan gitu wa amruhu ila wa man ada sapa wong balik sapa man fa kasab benar rubi khalidin yam hak ngelebur sapa apa riba ing riba wa rubi lan ngundak-ngundakna sapa asodak Allah ngelebur baro kae riba lan ngundak-ngundakna asodak wa wa uti apa iku lagi iku rasa seneng sapa apa kula kafarin ing saben-saben wong kafir asibin kang akeh dosane el eh, fajirin Innal ladina satanu ake aman wa amilu sholihat wa aqamu sholata wa atau zakat ngamal soleh lan nekani zakat lahum ajru minta robbi malah khaufun alaihim wa lahum yahzanun ya ayyuhalladzina amanu ittaqwa wa tiyasira kabeh ngapa wa daru lan ninggalo sira kabeh mak ing perkara baga kang cek kari apa mam riba sing tradisi riba apa saja riba tinggal ingkun kuntum ini. Fa'ilam tak kalau mau kalau orang lakoni siro kafe fadani ngerti ya siro kafe biharbit lan pengumuman perang nampu wa rasul. Kue nak gak klaim ninggal riba anggap aja perang ya Allah dan rasul. Jadi nemen nih. Ya menyangkut dosane riba ku nemen. Kowe nak ra gelem ninggalno riba, anggap baik kue wis perang di Allah lan Rasul. Bi harbi minallah wa rasulih. Tapi umpama kita tobat ya apa wa intub tu lamun tobat sira kabeh falaku mongko iku duwe sira kabeh rusu ambalikum. Utai modal dasar modal pokok dunya ira kabeh la tadimuna la tukamun. Kowe ya ora dolim ya ora didolim. Kok uang pokok dibalik, no kan aja pepe riba itu haram sak pokoke pangan pisan iku ya ora adil wa ing kana lamun tinemu sapa du isrotin sapa wong sing duweni kangilan ana wong diutang ijek kangilan fala dirotun la masara moko den tani nganti gampang wa antas sedako te sedako ira kabeh khairun lakum ing kuntum ta'lam wa taqulan wedi sira kabeh ya maning dina turjauna kang dibalekno sira kabeh fi dalam yaum ilallah kamu itu harus selalu takut di hari sing kowe dibalekno Allah Iku dina kiamat kok dina kematian di setiap saat kowe kudu wedi dina sing kowe dibalekno ning Allah Sumat wafa mongkon uti den suhoni ditetapkan di tebus apa kulo nafsi maka sahabat wa hum samun Dadi pokoke maka sahabat ai aminat min khairin basarin. Dadi urip pokoke usah sangu. Ya ayo ida amanu idza tadayantu kane utangan sira kabeh bidine kan utang ila ajalin musamman faktubu. Mongkon nulis sira kabeh iki nanti utang tulis. Wa teplan nulis sapa benakum sapa kalibun sapa sing nulis bil adil kan adil. Jadi cara saya nganggo akuntansi ditulis wala balan aja moh sapa katibun wong sing tukang tulis min ayat tuh kaya nulis sebuah katib kama alam aku kaya oleh no sebuah apa falyak tuh mongko nulis sebuah katib jadi pokoknya nak utang transaksi kudu ditulis lah nak sistem lembaga ini kan pun wong tentang tukang tulis marah saya ini walium lilan kudu ngimlak no sebuah di wong alihi kang ingatasi atase ladi al haqu walian takilan wadiyo sapa man Allah yang ngoborok ke pengirahan iman wong sing duwe hak wong sing duwe utang iku kudune sing nulis tenan mergo iku yang akan dibayarkan lan medya ning Allah wala yaqas ojo ngurangi sapa man sanging hak sean fa ing kana ladhi aril haqqu sa indi fa ing kana mung kalamun sapa ladhi wong ali kang wajib ngatasi ladhi al haqq hak usafian ku bodho auto ifan uto apes bodho uto apes manane bodho ing mubadiron tegese wong sing dirno mali misalnya uangnya di desa juta cara tasarufnya kacau urung tuku beras malah dirokok itu jenis tafsir urung tuku beras gua anak bujune malah semarung, itu jenis tafsir jadi nggak tepat auto ifan uto apes anil emblak Iya mau tuh santri yang orang pula ewu bojone ditinggal lima ewu. Dek gue sini ngomah lima ngewu, aku sing tungo lima las Eh, Padahal sini ngomah dua anak tel tel boleh kurang ajar. Wah <laughs> oh, anaknya telu tiga lima ngewu, alasannya kini ngomah. Eh, aku sing tungo lima eh ewu. Ulang tuh lima. Awalas tadi gue kita takdir gue keliru. Awalnya tadi utawa orang poso sapa ayu mila ento ngemlakno sepeman gue wae man. Mergo khorasin krana apa jenenge. Kayak ngomong lho, yuk yukjono bisu au jalin to bodoh biluhat gitu kan. fal yumlil mongko ngimlakno sapa wali sapa wali ne mandat dikan adit. nah wong bisu ya diimlakno wong liya pastas itulan gawe sahid sira kabeh sahid ini ing sahid loro min rijal iku Failam yakuna mung kelaman orang sama rojulen rojuleni Failam yakuna rojuleni Umpam orang orang lanang loro farojulun wamroatani Mongko wong lanang lan wong wedok loro Miman sing wong tartuna kang rido sira kabeh minas syuhada sange syuhada Atadila ento lali sesat sapa rumah, Nak sisa sisine sesat Fatu takdira mongko ngilingno sapa ikhdahuma Lukro sing liya ngilingno Wala ya basyuhada Lan ora kena nolak sapa syuhada Ida madu nalikane den kongkon dijak Dadi wong sing dikonyekseni kudu gelem Wala tasamulan ojo putus asa sira kabeh Eh bosen Antak tubuh tahun nulis sira kabeh ing mak sohiron hari caci wa kabiron ila ajali maring wajah lima jadi suai kan ditulis ojo bosen nulis kira nanti utang di urusan ojo bosen nulis sampai jatuh tempo ini tanggali dari kumutai ku kabe waksa tului adil inta wa melisya malaysia dalam luwe ngukono syahadah mereka gak salah paham wadina lan paling mendekati ala tartabu ramamang ngono mamang kan repot nak sing ngutangi cenderung dinaikno sing ngutang ora elingku mau sak juta dari sing ngutangi ora elingku sak juta 100 buar <laughs> ngoten dak iku ditulis ku marai ben wadina ala tartabu tapi yang paling mendekatkan untuk tidak ma mamang paham ya nah kabel tulis kan potensi mamang nah, mamang kan nakalan sing utang no seneng jumlah besar sing diutangi seneng jumlah kecil tentu kali oh, Oke, kita tak setor dari bakul roti ini, dari bakul orang kita itu kan repot. <laughs> Iya. oh repot milah, ya milah yang penting, milah sing untung kan menungso. Ya. Ila antakuna kecuali tapi ya pengiran ki so Ila antakuna kecuali yang tau nopo hadir hadiratun dagangan sing transaksional sing langsung sing cash tu diruna binakum sing berjalan antara niku we Iku ora perlu buat tulis, koyo sampean tuku rokok, terus langsung tuku rokok ya wes langsung fare cina jinakun ala tak tuku gawe ora popom apa tulis langsung. wah situ lan ge seksi siro tapi ida tabe itu transaksi siro wala idoro lan ora iso di ngani ngoyo sapa katibun wala sayyidun aja aja dipaksa aja dilarani kok wong penting kowe tak palu lamun nglakoni siro kabeh fa inna fusukum bikum nak kowe nglarani katib iku fa inna fusukum bikum iku fasik antarane kowe kabeh dadi khurujun ane toat keluar kota tanan toat watakulan wedi sira kabeh Allah ing Allah wa yu'allimukum Allah lan mulang kum sira kabeh sapa Allah wa taala dadi kowe kudu ning Allah lan ngerti ana kowe wis diulang Allah lawa kuti Allah bukuli ini ku mau ini alim Gue ingin kuntum lamun nono sira kafe ku ala safarin walam tak tajidu katiban kowe ora entuk katib faruhun butuh. sebagian kira afarihan butuh mongko dagangan apa jenis gade sing ditampa pegadian sing ditampa Fa'in amina, mongko lamun ngerosos percaya sapa bakti dan kalau sudah saling percaya, Valu adil ladzi tuwina, mongko nakani ya sapa ladzi tuwina wong sing dipercaya amanatah. Ya eh, amanate di. Waliat takillah rabbah wala taktumulan ojo nutupi sira kabeh syahadata ing syahadah wa man disabani wong yak hae nutupi sapa man ing syahadah fa innahu mungko sak temen man iku ati mundu sapa kalbu atine man wong sing memutar balikkan syahadah iku atine dosa ngati itu dosa awake karuan karuan nulise palsu apa uti apa bima tak malu dari ku pun iku pirsa mau kalau kepengen poson nu khatam mau butuh ya butuh tenan ya butuh khatam Mau kalau hitung ke balik man. Jadi kalau misalnya boleh muharram poso khatam. Tapi mungkin misalnya buatan ya muharram. Tapi kalau buatan khatam no poso mungkin Mungkin ayat makia agak gambel kan rumah tuh kang kang Mustafa nih. Ayat makia sampai memahami ya, sakit kang Ahmad ini. Buatan bisa diterang no. Ya, Surat-surat makia kan gampang. Yo, surat makia bukan gampang. Kan setengah dungo paling dungo hukum cerita-cerita di sini Nabi Yusuf tergoda setengah paling ngono-ngono surat makia kan gampang-gampang Enggak, rakyat pakai mesti gampil-gampil. Nabi Yusuf cemplung no, mangan serigala. malah ini gampang di pidato. Pokoknya gampang-gampang kan. Nabi Yusuf diderengkeni dulure. Jadi dipangan serigala. Barang keluar kau serigala, digodoh setengah bayam malah cerita hidup ini. Setengah bayam melayu dituarai. Aku apa kan cerita ini? Wah, aku kok kena apa kudu Yusuf kok bojone impoten. Aku roh banget. Eh, ya ayo kan kurang ajar. Cerita Nabi Yusuf, panti roh impotene bojone sinten? Zulekho. Soalnya santri kita kok bah hajiran kok roh. Ono kitab aja e, ya, kitab itu kok roh. Bingung kan? Musuh ceritanya detail. Ya di kan bener nonton syutingan ya Romanto. Ya ora ono CD. Kok yakin yang kamar digodho itu kesini sapa? Zulekho ke Yusuf dari saling gudang kesini sini Wah terus dari ini, nopo, Empoten ya kesini sopo mana? sing ana ning Quran kan ya walakat hamad bi wa hamad bi ya. jenenge sing sitok niku bubur sing sitok setengah bayar ya wajar sama saling saling tergoda kan tidak kan tapi uang kan berlebihan oleh fantasi berlebihan mau akhirnya fantasi ini berlebihan sebagian film gambar Rasulullah kok beratus waduhan toh soalnya terus <laughs> akhirnya malah juara jadi fantasi itu yang terkacau lah ngono aku dengan Yusuf dan <laughs> nabi jangan ya, nabi yuk ini repot artinya <laughs> kan gini tafsir udah berlebihan itu kurang ajar Mulai ini kisah nyata Imam Rozi ini kan rumah ilmu kelas tinggi amatun rara. Ini ilmu kelas tinggi. Imam Rozi ulama alim betul. Ngarang kitab tafsir itu berjilid-jilid. Ya gara-gara ini ngotot misalnya cerita Nabi Yusuf yang ngotot nih. sulaiman itu kok kamar, di hotel Nabi Yusuf berapa nih terus sing Sulekho ya rapane yang nanti ngeri ya. mulai nih bareng Imam Suyuti ditakleti. Kayak fataku kitab Siri Rozi. Biar cara gue tafsir Imam Rozi jatah tafsiran walakin rakyat aku itu rata tafsir ini dia dhewe ini dia mergo ngarang kitab berlebihan kan ngoten Iku aku gali misalnya Romanto ngarang kitab Robana atina fid dunia hasanah Hasanah fid dunia itu dua LGE, dua mobil Akhirnya kan gelerangnya, cakepnya untuk dindi kan Gimana? Padahal nggak mesti hasanah artinya kayak itu nggak mesti. Itu kersana apa lah kok sing wong melarat kok amatir nggak khasana ora kudu bentuke di mobil. <laughs> Carane ngarang kan ngoten. Ya ora kudu bentuke di omah. Tapi istiqomah opo? Lah kok sing mbaluk man ngarang bidon khasana, artinya serba menarik. Jadi <laughs> dadi intine ngeten, tafsir rata-rata bodho nih. Mulane kalau ingin ngaji nggih bedhe mawon. Kula ya kadang ora ngandel be tafsir ngenten. Kula mergo pede kula wong ngerti tafsir di yang wajib dintel, Mbek sing wajib dintel? <laughs> Kok mesti ngramyang. Jadi Imam Rosi akhirnya Ida korok tak kita baulam jadi tafsiran di Quran, walakin wajah tarok yang dah. Kue orang untuk tafsir tapi rorok yang lagu betul. Eh, itu kiai kiai itu kan gaduh gaduh nang ya. Sa sa aja di pidato orang jam. Sing artinya aja tak paling orang menit telung menit. Liane gua gaduh gaduh aneh dewe nggih. Ya. Ngomong dok dindi. Iku surat tafsir. <laughs> Jadi akhir ayat sing rumusem. Kul huwa ahad, Allah siji iki ya, wong ndi. Wah bener bicara Gus Najib, kok kenal Allah ae bareng. Bareng ra nopo ndi. Kok kenal pangeran. Gue kok pede ra nopo ndi kok roh. Lah bener tafsir Jalalain dengan enggak ya. tafsir maju tadi fantasinya udah undi-undi. Lah uang fantasine dhewe-dhewe ku wae Nabi Yusuf bin Zulaikha ceritanya ngeri ngene sing versi tiang-tiang ana <laughs> cocok mereka ini untuk ijilnya itu ceritanya cocok cocok nah ana mau kudu sing ini menarik kepala kiai ini mergo kiai ini lah mulai tertarik berondo lah kau nang ngaji mulai nekat terus <laughs> terus kok <laughs> oh mau tentu Pak Dibeli rapi Praman tenan apa apa ada apa manfaat Nabi Yusuf ngomong awal awal jujur malah gaya media Nabi Yusuf tiga kaji roh yang tahu ini ini bener tafsir jalalan orang pati kakek ngomong sedengan ini tenang ya lillahi ku tetap kutu apa maafi sama wati mutai apa sing ning langit wa maafi lardi wa itu tu lamun ngetono sira kabeh maafi anfusiku apa sing ning atimu au tufuhu to kok samarno nyamarno sira kabeh ing maafi anfusikum ya, hasibku monggo ngisap ing sira kabeh di iklan mas apa apa mbok ketokno mbok ora tetep dihisab. Payo firu mongko nyepuro sapa di majasa wati, di majasa. Apa ala kulli syai'in qadir. Amana iman sapa rasul rasul bima kan perkara unsila kang diturun apa ma ila maring rasul mi rabbi sange pengirane rasul. Wal mukminun lan iman sapa iman, wong mukmin. Kulon tes kabiane, kabiane rasul lan mukminin. Kulon tes kabiane rasul lan mukminin wa amana billah, iman kelan Allah lan malaikate Allah. Wa kutubilan kitab-kitab Allah wa rusulih wal yaumil akhir. lan fariku ora bedano ingsun bena ahad din ing dalem wong suci merusuli sanging rusuli Allah artinya kafir rasul tak imani orang kok wong Yahudi anti Nabi Isa kok dianggap anak Zino wong Nasrani anti Nabi Nuh nah, versi sebagian Nasrani yang ngeri lah mas jadi Nabi Nuh dianggap Zino be anak jadi nak wong iman kan buat nak wong Islam iman dan Nabi Isa ya orang baik Nabi no ya orang jadi lanu fariku bena hadim berusuli rasuli awara tak tidak tidak no tak imani kabeh nah, orang Yahudi orang orang Yahudi nanti Nabi Isa oh anak zino di nabi berlebihan kejarong Yahudi sing keren Nabi Uzair karena <laughs> bisa wakaulan pada ngucap sapa rusul samina watona samina ngrung kita watona kufrona kan dia kula pengapuran pengapurane jenengan robana wa ilaikal nasir layu kali ora merdi sapa apa apa nafsane awak-awak nila usaha kecuali sesuai kekuasaane nafsu kekuasaan awak-awak jadi Allah gak maksa kecuali sesuai kemampuan ya termasuk kemampuan kemampuan optimal coba sidik menira kuasa lahir tetap kedua nafsu mau di perkara kasabat wali lahir manfaat kedua nafsu mau di perkara pokoknya akhir lam niku lahir manfaat lagi kun nah alih aku marah terus ya iku nah, artinya memang lahir itu hal positif nah alih aku sing rugi sing negatif sing sing rugi nah lahir itu tetap kedua nafsu ma kasabat wali halan ing atasnya nafsu ma kasabat jadi awak itu bisa diuntung nabe sing dilakoni ya bisa dirugi nabe sing dilakoni Sampai bener ya jadi untung nak keliru ya rugi Robbana doa wa la tuakhirna ampun ngalap kita naik kita kita sina la tuakhirna ampun ngalap jenengan na naik kita bilika bilan siksa sina lamun nari kita awak tak nato salah kita Robbana doa pengiran kita la tahmil alaina ojo bebani panjenengan dengan ing atas iki isron ibadah kamah kama hamal tahu ala ladina min kaya oleh nanggung panjenengan ing ma ala ladina min Ya Allah jangan beri beban sing kados beban orang-orang sebelum kita sebelum kita bebannya kan berat mingkot nafsi misalnya yang harus bunuh diri tadi tobat itu bunuh diri fit taubat jadi nak tahu salah itu mati nih apa tobat itu tidak apa membunuh diri sendiri kan ngeri wa ikhroji rubu ilmal fi zakat jadi zakat itu buatin dua persen setengah tapi seperem seperempat itu jadi sampai nanti satu sewu zakatnya itu selawe <laughs> bangkrut seperempat Robana do pengiran kita wala tu khamil ampun nanggung panjen nanggung jenengan nanggung no jenengan naik kita malah to kota mak ing perkara la to kota kang ora ana kuwasa iku mujud ana kedue kita bi iklan mak Rabbana wa'fu anna lan kula aturi nyepura panjenengan ana sing kita waghfir lan nyepura panjenengan mari kita warhamna lan melasio panjenengan naik kita antamulana ini sampean biasa tahlil lah roh mana nih soalnya anggap mawon biasa tahlil antau di panjenengan iku maulana iku bendoro kita eh mutawali mutawalli lah nak sama nafsiri berlebihan ya royan lah maulah nak Gusti jenenge Gusti kudu dituruti. Jenenge Gusti ku sing ngoten akhirnya cerita oh, yuk Gusti Kanjeng Sultan terus di dipadakne Sultan. <laughs> Wah akhirnya malah nunti di sekolah sesengane bener. Jadi Imam Rosi ngarang kitab berjilid-jilid. Rumah ini prestasi. Jumlah orang <laughs> lama komentar, oh royan lah. Sekarang <laughs> berjilid-jilid rapi prestasi ya, royan. Orang prestasi. Kok pidato, ya iku yo hebat. Pidato rong jam ngomong hukum. Jajal ning rong ana padha ngalime ketara wedhute wali. Pan <laughs> gitu ya. surna kau kula aturi nurungi panjenengan naik kita alat komil kafirin ngalah naik atasnya kaum si kafir. Nah kaum kafir di kalano maksudnya di ikomah hujah kelawan jumbanan hujah. Jadi sampai ojo ojo urusan perang. Di ikomatil hujah kelawan jumlah hujah. Wal wala batilan kemenangan fi kita lihi jadi perang itu tidak harus menang itu tidak harus konteks perang ya. jadi kadang menang secara hujah secara argumentatif secara hujah wal wala tadi kita Fa'in namin syanil maula mongko saat temen setengah sangi syanil maula ayan surah yang tondulungi sopa maula ya ala adang ini obrol pun bolak balik matur dengan kemenangan umat Islam itu tidak hanya menang perang umpama menang perang lah juga tetap zino tetap nyabu terus menang opo Lalu kalau bingung Mas Pur, iku lho Mas Rumanto. Kados ngeten pancen wong Indonesia jen ora waras lho. Wong Islam lha iku. Dadi kita repot Mustofa, Kiai-kiai nggih kula Rumanto kabeh. Itu ajaran Islam gak dianggap prestasi. Tapi nak ketika dilembagakan dunia malah dianggap prestasi. Contoh paling mudah itu gini foto, ini yang nyata. Ketika seorang Kapolri atau Kapolres Kapolsek bisa memberantas narkoba, itu kayak prestasi dan kita ngatungi jempol itu prestasi mereka bisa berantas nama tapi dengan ajaran Islam kita dilarang nyabu, dilarang narkoba dan karena ajaran itu kita menciptakan sekian ribu generasi berjuta-juta generasi yang bebas narkoba orang prestasi jadi intinya apa? unsur agama yang mestinya lebih berprestasi itu orang prestasi kudune negara harus terima kasih sama umat Islam karena bagaimanapun mayoritas umat Islam meninggalkan narkoba ya faktor ajaran Islam ya faktor Islam itu sendiri tapi ketika wis ono kena narkoba terus polisi iso berantas juga kayak prestasi ngalano prestasi ini siang sekian juta ribu karena nggak narkoba karena Islam karena ajaran Islam intinya nyata Kang Romanto agama yang membawa satu prestasi kayak bagaimanapun ya atas nama Islam kan orang tidak zina kalau tidak zina tidak ya ada aid kok ya gak prestasi tapi harus sumbangan ke PBB nyumbang BTS disembuhkan dari virus HIV kok ya prestasi wabit tenan nulung wong artinya apa? jadi pemutar balik cara berpikir kita sudah rusak terus ngeri lu tenan dia hilang ketemu Kapolda atau Kapolri terima kasih pak polisi anda sudah memberantas narkoba saat top top e polisi batas narkoba itu paling uang sing wis narkoba itu sak juta paling sing selamat itu setengah juta lah padahal kiai iku gara-gara ajaran nih e, bocah mulai cilik atau narkoba nganti mati tenan dan jumlah yang diselamatkan kiai itu betul-betul selamat loh sama anak saya lele sama orang tahu tuh narkoba dan karena ajaran kiai itu malah selamat tuh kalau orang nggak tahu kecelakaan tapi malah kau yang prestasi dan kiai ini bentuk tenang, maturun ke kapolri. Nah, aku lo buatin, udah jadi kiai kok ini jadi kapol kapolda lo tuh menang aja pak terima kasih jadi ada muni prestasi ini berantas zino, aku gue berantas santri saya aku tiru aku ngempet gara-gara ajaran ke orang lain sini gimana kue sih wes mau zino gue selamat lah malah ngomong pres nah, prestasi gue misalnya gue di santri saya di ruang ngempet rasino ya gak ke prestasi dia nyelamat tau yang kali adem sepuluh meni memberantas apa zino kok pena aku soal matur nuwun gak gelem lah matur adik lagi aja kiai bodoh gelem di matur nuwun. Lha kiai ora kadil karo matur. Misale saya lele Ahmadun di santri satu raga gara ajaran Ahmadun ora tau zina tenan satu diruangi ngempet. Kudune kan prestasi ya, karo matur. Tapi mungkin nonton polisi itu dua citra itu sih so berantas zino di pasar kembang paling nyelamat tuh cali mau itu gue selamat tenan beber zino nih mau ngasih atau mau razia dong ngono kiai ini yang sini terumur pelisine sita itu sana nyelamet apa sih lo Nah intinya gini bos ya, betapa ajaran agama yang sebetulnya juga proyek nasional kayak pembasmian haid, ya. apa memerangi narkoba ini jauh sebelum itu agama itu sudah anti narkoba anti sino tapi kaya kaya aku sing anti negara kok enak gerakan melawan narkoba dihukum mati kaya kaya aku prestasi ini Megawati kan ngonton buatin prestasi ini Pak Yai Padahal sing anti narkoba tenan kiai lho. Tapi dasar kiai ra roh ya matur nuwun. Wape tenan mega berantas dino. Berantas narkoba ora kula boten purun matur nuwun. Artine ngeten acara kula. Ape mega umat Islam maksud ya, <laughs> maksudnya artinya yang lho karena pionir Islam Pak Romanto memang lebih dulu Islam. Jadi kita harus kulak wali, cara berpikir kulak wali. Ya akhirnya ya kulak tenang, loh, ya terus repot. Kita ini akhirnya jadi umat Islam gak pede karena tidak merasa punya prestasi coba kalau sama cara BB kayak saya umat Islam itu punya kontribusi besar terhadap penanggulangan narkoba banyak tertanggulangi tenan itu orang yang pernah mondok sampai najari tenan kalau sampai di pondok santri satu saya bu, apa punya santri satu Kang Fuadin misalnya yang masjid itu ada santri rong pulau rong pulau selamat ke narkoba Mustafa di rong pulau sepatang pulau Karumanto dua second artinya berapa yang kawasan Wonokromo sing mana nggak terjangkiti total dengan narkoba gara-gara diselamat no eh, fatwane Pak Madun fatwa nah, malah nggak ngerti lo mereka sing wis nyelamet no sing rumus mesti selamat tenan tahanan aja beredar, berarti kan polisi kan narkoba aja beredar buat tentang tahanan. Polisinya harus membusung kada ada kok prestasi. Jebule baru diri aja, ya. neng gue tahanan <laughs> nah. Prestasi kang madun gitu deh sing tuh penghargaan kang madun ini hebat tenan gara-gara beliau. beri cilik kan, buatin kenal kan. Artinya gini, prestasi-prestasi itu andikan umat Islam itu menikmati, artinya kan terus pede. Sementara negara itu dianggarkan sekian miliar untuk melangi narkoba, diajarkan sekian miliar untuk merangi HIV. Santri kiai rasa anggaran itu prestasi prestasinya kuat. Itu tadi kan benar-benar meninggalkan sidang benar-benar meninggalkan narkoba. Jadi kalau bingung ya. Ya ini alhamdulillah Mas Bro ya banyak orang-orang kampus itu yang sudah mulai sadar kan Rumanto. Kenapa sih proyek-proyek negara yang atas nama yang kayak apa memerangi narkoba, memerangi HIV itu udah di atas namakan agama padahal di atas nama agama itu lebih efektif karena nyatanya agama Islam Kristen semua itu melarang itu gitu. karena malu jadi di era yang sudah modern ini ngomong agama itu kesannya kan kuno ujung-ujungnya kan padahal sebetulnya kan jauh sebelum ada negara Ngarmanto ya, yang noto tatanan hidup nanti itu kan agama itu. jauh, jauh sebelum ada gerakan anti narkoba kiai sopo wae teng desa orang Dikai penyuluhan ta anti napa? Narkoba anti madat. Mulane kamu sofa kula pesen teng jenengan teng Kang Rumanto, ana camat sowan jenengan Kang Rumanto. Kok pede ning atas narkoba sampean ora usah matur nuwun niki ajaran kula. Menengahe mah. Malah nek iso critani. Niku. Bukan sering matur nuwun teng awak kula ya Mbak ngajari anti narkoba. Malah sederenge pemerintah nanti eh, mboten enggak apa-apa angku itu baik. Jadi cara Umar angku itu baik karena kadang sopan kurang enggak bener akhirnya kiai ini matur nuwun sampai korek bapak saya akhirnya kuno sepelit pelita-pelita, kiai ini sing sopan lo rek lah wajar kan keliru wajar jadi sampai ini gue nggak Mustafa pede mawon ini, ini itu dari Kapolsek misalnya soal Pak Kiai dalam rangka pemberantasan narkoba ini kita sudah risau terhadap narkoba ini kami dari Polres punya proyek gini gini oh ya Pak bagus sampean kok sudah begitu kayak saya 10 tahun yang lalu jadi tapi kalau saya sudah tak canangkan 10 tahun yang lalu pak jadi bedrock ini nak di kontribusi yang lebih riye dan gak usah anggaran dana ke pemerintah kan malah kita jauh ikhlas ya kamu tuh Ada kan ikhlas ngomong sama oh alam